قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من barang siapa mata yang mati wahua wawunya itu namanya wawu haliyah dan keadaan dia iku yad'u menyembah dia atau meminta dia yad'u lihat syarahnya Ad-du'a'u huna huwa soal. Doa di sini maksudnya adalah permintaan. Yuqalu da'ahu idza sa'alahu awistaghatha bihi. Dikatakan da'ahu. Kalau dikatakan da'ahu artinya adalah idza sa'alahu awistaghatha bihi. Dia meminta padanya atau memohon pertolongan padanya. Berarti yad'u meminta dia lillahi bagi Allah niddan. An-niddu adalah al-mithlu persamaan sesuatu yang disamakan wasyabihu dan sesuatu yang diserupakan yad'u niddan lillah gitu maksudnya meminta sesuatu yang disamakan meminta kepada sesuatu yang disamakan atau diserupakan dengan Allah. Dakhala maka masuk an-nara pada neraka. Rahul Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan meminta atau menyembah sesuatu yang disamakan atau diserupakan dengan Allah. Apa saja? Entah itu berupa patung, atau arwah-arwah atau jin atau malaikat atau bahkan nabi dia pasti masuk neraka al makna al ijmali lil hadis makna global hadis ini yukhbiru rasul sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi shabihan wa mathilan fil ibadah yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghitsu bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan sesungguhnya barang siapa yang menjadikan sesuatu serupa dengan Allah atau sama dengan Allah dalam masalah ibadah. Jadi menjadikan sesuatu apapun serupa dengan Allah atau bahkan sama dengan Allah dalam hal ibadah. Berarti gimana? yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghitsu bihi. Dia berdoa memohon kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya. Sesuatu itu nabiyan kana hadzan niddu au ghairahu. Yang dia jadikan sama dengan Allah itu seorang nabi atau yang lain. Wastamarra ala dzalika ilal mamat dan dia terus begitu sampai mati. Ailam yatub minhu qablal mamat. Maksudnya dia tidak tobat sebelum mati. Fa inna masirahu ilan nar. Maka tempat kembali dia adalah di neraka. Kenapa? Li'annahu musyrik. Karena dia adalah orang musyrik ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadah Artinya dia juga ibadah kepada Allah. Dia juga sholat, dia juga berdoa kepada Allah dan sebagainya. Tapi ada yang lain yang dia sembah selain Allah. Itu artinya syirik seperti itu. Maka jangan terkecoh ketika ada orang mengatakan, kenapa kamu sebut saya musyrik? Saya juga sholat, saya juga puasa, saya juga haji. Namanya syirik itu orang menyembah selain Allah. Ma Allah bersama dengan Allah. Itu syirik. Menyembah selain Allah bersama dengan menyembah Allah. Wattikhadun niddi ala nu'ain. Menyembah persamaan Allah itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama ayyaja'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah au ba'diha. Menjadikan sesuatu sebagai sekutu Allah di dalam macam-macam ibadah atau sebagian ibadah. Sujud kepada selain Allah. Memohon kepada selain Allah. Fahadha syirkun akbar. Ini adalah syirik akbar. Sahibuhu muhalladun finnar. Pelakunya kekal di neraka. Itu yang pertama. Asani yang kedua adalah makana minasyirkil asghar sesuatu yang tergolong syirik kecil. Taqawlir rajul Masya Allah wa Seperti orang mengatakan Masya Allah wa Selagi Allah menghendaki dan engkau menghendaki. Pakai kalimat apa? Dan. Nah, pakai kalimat dan. Selagi Allah dan engkau menghendaki. Ini lafal syirik. Omongan syirik. Kenapa? Karena menyamakan kehendak hamba dengan kehendaknya Allah. Atau walallahu wa anta. Seandainya tidak ada Allah dan engkau. Wa nahwa dhalika mimma fihi al-atfu bil wawi ala lafzil jalalah. Dan semisal demikian itu. Kalimat-kalimat yang mirip. Ya seperti apa? Mengatafkan sesuatu kepada lafaz Allah dengan huruf wawu. Jadi menggunakan kalimat dan untuk menyambungkan sesuatu dengan lafadz Allah. Ini syirik dalam apa? Omongan. Yang termasuk syirik asghar. Wa kayasir riya. Begitu juga ria yang sedikit beramal kadang-kadang niatnya untuk pamer. Nah, kalau riak terus gimana? Seperti orang munafik. Orang munafik semua amalnya untuk riak. Apa termasuk syirik asgar? Enggak. Itu termasuk syirik akbar. Karena apa? Semua amalnya adalah untuk ria. Tapi kalau orang yang beramal kadang-kadang ria, itu namanya syirik asgar. Wa hadza la yujibu takhrida finnari wa inda Yang seperti ini tidak menjadikan kekal di neraka walaupun orang yang beramal seperti itu atau berbuat seperti itu akan masuk neraka jadi walaupun dia masuk neraka, tidak akan kekal di neraka. Munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian atau hubungan hadis ini dengan bab. Bab apa? Kekhawatiran atau kewaspadaan dari syirik. Anna fihi takhwifa minasyirk. Di dalam hadis ini ada makna yang menakut-nakuti kita, mengingatkan kita pada bahayanya syirik. Dari sisi mana? Bibayani akibatil musyriki wa masirihi. Dengan menjelaskan akibat orang syirik dan tempat kembalinya orang yang berbuat syirik yaitu neraka. Ma yustafadu minal hadis yang bisa diambil faidah atau kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama adalah at-takhwifu minasyirik. Menakut-nakuti dari syirik atau mengingatkan bahayanya syirik wal hathu ala taubati minhu qabla al maut dan mengajak untuk mentaubati syirik sebelum mati. Orang-orang yang berbuat syirik atau masih berbuat syirik, entah itu syirik akbar ataupun syirik asgar, supaya segera taubat sebelum mati. Yang kedua, anna kulla man da'a ma'allahi nabiyyan awwaliyan hayyan aw mayyitan, barang siapa yang menyembah bersama Allah menyembah bersama Allah apa yang disembah seorang nabi atau seorang wali hayyan au mayyitan nabinya masih hidup walinya masih hidup au mayyitan atau nabi yang sudah mati wali yang sudah mati au hajaran au syajaran atau yang disembah itu batu atau yang disembah itu mohon faqad ja'ala niddan lillah berarti dia telah menjadikan sesuatu yang sama atau semis e, serupa dengan Allah walaupun dia juga ibadah kepada Allah yang ketiga syirka la yughfaru illa bitawbah syirik tidak diampuni dosanya kecuali dengan taubat kalau taubat tidak ada dosa yang tidak diampuni tapi kalau tidak tobat, semua dosa selain syirik itu di bawah kehendak Allah tergantung bagaimana Allah nanti Allah akan mengampuni atau tidak. Tapi kalau syirik tidak ditobati, ya tidak akan diampuni.